Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Nah, inilah kamarmu, pala, Dan kau Purbaya di sebelahnya, di sebelah situ. Ah, bolehkah aku mengetahui apa sebabnya jerangkong hidup tiba-tiba telah merubah sikapnya pada kami berdua? Heh, bocah tolong, pangeran miskin. Sudah tentu karena aku. Karena aku adalah putra dari Mahaprabu sana. Berterima kasihlah kau padaku, bocah miskin. Raden, Janganlah kau membuat dan mencari gara-gara lagi. Aku dapat membuatmu menjadi tidak dapat lagi mengeluarkan suara. Dengarlah. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. pada seri yang ke-24 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yanwar sebagai Raden Karmapala, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Irin sebagai Jerang Sari, Nusri sebagai Girinda Sana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. kisah yang lalu diceritakan, Jerangkong hidup yang mengetahui kehadiran pendeta Sanata Dharma di sekitar Bukit Tengkorak segera merubah rencananya untuk mencari sekutu dari perguruan-perguruan dan pendekar-pendekar di Tanah Pasundan dan menciptakan suasana tentram di Bukit Tengkorak guna mengelabui pendeta yang welas asih itu. Juga tak lupa Jerangkong Hidup segera memerintahkan Jerang Sari untuk mengeluarkan Raden Purbaya dan Raden Karmapala dari penjara bawah tanah. Oi, apakah kalian ingin keluar dari tempat mayat-mayat itu? Ya, Aku ingin keluar dari sini. Keluarkan aku cepat. Yo, baiklah. Baiklah dari tali ini. Hei, apakah kau hanya mengeluarkan aku saja? Oh, aku diperintahkan oleh Kakang Girinda untuk mengeluarkan kalian berdua. Ah, peganglah tali itu berat-berat. Aku akan menariknya ke atas. Aku yang lebih dahulu naik ke atas. Yo, ayo, ayo cepat. Siapapun yang lebih dahulu, ya tidak mengapa. Ya, tarik aku ke atas. <laughs> Sudahlah pengawal, kau biarkan saja pangeran jembel itu di dalam sana. Ah, tidak, Kakang Girinda memerintahkan aku untuk mengeluarkan kalian berdua. Nah, ini bocah. Kau terimalah tali ini dan peganglah erat-erat. Entah apa maksudnya kau Hidup mengeluarkan aku lagi dari sini. oleh keraguan-raguan atas sikap dari jerangkong hidup, Raden Purbaya keluar dari dalam penjara dan setibanya di atas. Ayo, ikutilah aku. Aku akan mengantarkan kalian ke kamar kalian masing-masing. Ya, mulai saat ini guruku yang mulia jerangkong hidup adalah guru kalian. Dan dengan demikian, kita adalah saudara seperguruan. Kuharap kalian dapat memelihara sikap kalian di tempat ini. Nanti kalian akan diberitahukan aturan-aturan di Bukit Tengkorak ini. Nah, inilah kamarmu, Karma Karmapala. Dan kau Purbaya di sebelahnya, di sebelah situ. Ah, bolehkah aku mengetahui apa sebabnya Jerangkong hidup tiba-tiba telah merubah sikapnya pada kami berdua? Eh, bocah tolong. Pangeran miskin. Sudah tentu karena aku. Karena aku adalah putra dari Mahaprabu sana. Berterima kasihlah kau padaku, bocah miskin. Raden, janganlah kau membuat dan mencari gara-gara lagi. Aku dapat membuatmu menjadi tidak dapat lagi mengeluarkan suara. Dengarlah, jika kalian masih juga bertengkar, Kakang Girinda berkata akan segera mengembalikan kalian ke tempat tadi penjara bawah tanah itu. Hmm, tidak berani dia. Kau pasti hanya ingin menakut-nakuti aku. Kau pasti telah mendapat teguran darinya karena telah memasukkan aku ke lubang mayat itu. Bukankah demikian? Nah, beristirahatlah kalian di dalam kamar kalian. Jagalah sikap kalian jika tidak ingin kembali ke penjara bawah tanah itu. Hmm, kemana larinya iblis wanita itu? Aku akan mempercepat lari kudaku. Aku harus dapat lebih dahulu tiba di sekitar bukit itu. Hi, hi, hi. Kukira akan lebih baik jika aku mempergunakan tidak mampu. Ranting Bulan yang mulai merasa sia-sia pencariannya dengan berkuda segera saja melenting melompat dari atas punggung kudanya dan kemudian melesat maju meninggalkan kudanya. Kelihatannya aku sudah berada di kawasan Bukit Tengkorak. Di kawan wanita iblis penculik bayi tadi? mungkin pula aku justru dapat bertemu dengan Raden Karmapala dan juga anak setan itu, Purbaya, murid durhaka, pembunuh gurunya sendiri, Mamang Kuraya. Sudah kepalang, aku akan melihat lebih jauh ke dalam. Pendeta palsu itu ada di sini. Aku harus berhati-hati. Kepandiannya jauh di atas kepandianku. Ayo semua pengawal dan dayang-dayang berkumpul di ruang utama penyimpanan bayi. Ada sesuatu yang hendak dibicarakan yang mulia jerangkong hidup. bagus. Dengan demikian, aku dapat dengan leluasa menyelidiki tempat ini. Hmm. Biar aku tunggu dulu beberapa saat. Hmm. Aku sudah menjadi tidak sabaran lagi. Aku akan terus masuk melihat ke dalam sana. Gadis pendekar dari Gua Larang ini tanpa mengenal takut Selangkah demi selangkah terus melangkah masuk lebih jauh lagi ke dalam. Bukit Tengkorak adalah sebuah kawasan tanah yang amat luas dan cukup berbahaya. Karena di bukit yang besar ini banyak terdapat jurang-jurang yang curam yang dipenuhi oleh batu-batu tajam, ular-ular berbisa, dan harimau-harimau buas. Sedangkan tempat di mana kelompok pengawal Bukit Tengkorak tinggal hanyalah merupakan gua-gua besar dan juga beberapa rumah kayu yang terbuat rapi di tempat yang amat tinggi. Kemanakah para pengawal yang tadi kulihat bertebaran? Di manakah mereka berkumpul? Oh, coba, aku susuri lagi parit kecil ini. jerangkong hidup. Orang itu menuju ke arahku. Ah, aku, aku harus segera menyembunyikan diri. Anting Mulan yang melihat iblis jerangkong yang datang ke arahnya segera saja masuk ke dalam gerumbul semak. Akan tetapi tanpa disadarinya, sebuah lubang besar telah diinjaknya. Tubuh gadis dari gua larang itu tergantung-gantung di mulut lubang yang tertutup gerumbul semak. Anting bulan terpaksa menutup mulutnya dan menahan napas ketika mengetahui jerangkung hidup lewat tak jauh dari mulut lubang di mana dia bergantung. Dan anting bulan masih sempat mendengar. kau jangan khawatir Sari. Jika perlu, seluruh tamu-tamuku itu akan kumusnahkan. Tapi tamu kita itu tidak sedikit, Guru. Dengan alasan cuci tangan dan mempergunakan tangan kedua bocah itu, aku dapat membunuh seluruh tamu kita, termasuk tamu-tamu kita dari dua dan tongkat merah. Aku berharap banyak pada Purbaya. Dengan racun yang disuguhkan oleh Purbaya muridku yang baik itu, Masakan Wanayasa tidak mau meminumnya. Dan sandai mereka tidak berhasil kubuat lumpuh dengan. Ah, oh, celaka. Agaknya seluruh-seluruh yang kupegang ini tak dapat lagi menahan berat tubuhku. sebuah lubang di kawasan Bukit Tengkorak. Ah, ah, aduh, tubuhku, ah, ah, pundakku ini sedikit perih. Mungkin memar terkena benturan tanah yang cukup keras ini. Ah, ah, celaka, celaka sekali. Jerangkong hidup akan segera membunuh tamu undangan yang termasuk tiang guru dan saudara-saudaraku. Apakah yang akan dirayakan di sini? Setan. Agaknya benar dugaanku. Anak itu, anak itu benar-benar telah mewarisi watak iblis dari gurunya, Jerangkong. Awas kau berbahaya. Kelak, jika aku keluar dan mendapatkan izin dari guru, aku yang akan membunuh bocah murtad seperti ini. tidak dapat diam, hanya marah-marah di sini. Aku harus segera mencari jalan keluar dari tempat ini. Jika tidak, tentu Eyang Guru dan para tamu undangan akan mati diracun jahanam purpaya. Ruangan ini cukup memiliki cahaya dari atas dinding gua ini. Sebuah amben batu besar, sebuah kolam kecil yang tak jauh dari amben batu besar itu. Tempat apakah ini? Ruangan ini kelihatan begitu nyaman. Hmm. Kelihatannya cukup bersih amben batu ini. Ah, biarlah. Sementara ini, aku beristirahat saja. Biar nanti baru pikirkan jalan keluarnya. sejuknya ambin batu ini sekali muridku. Ternyata kau tidak melupakan semua ajaran-ajaranku itu. Kau memang cerdas sekali, bocah. Maaf, jerangkong hidup. Aku tidak dapat lagi memanggilmu guru sejak kau memperdaya aku untuk membunuh kakek mamaku Raya. Kau tidak mau memanggil guru padaku. Tapi kau masih mau mempergunakan dan melatih jurus-jurus yang kuajarkan. Baiklah, mulai saat ini Aku berjanji tidak akan mempergunakan jurus yang kudapatkan darimu lagi. Demikian pula, aku tidak akan mempergunakan jurus dari kakek Mamang Kuraya lagi. Sejak dari penjara bawah tanah, aku sudah berjanji tidak akan mempergunakan ilmu dari Mamang Kuraya yang telah kubunuh secara licik. Hmm. Lalu apakah kau tidak ingin belajar sesuatu kepandaian di sini? Tidak. Lalu, apakah yang akan kau andalkan jika ada seseorang yang ingin mengganggumu, aku masih memiliki kepandaian lain yang diajarkan oleh Paman Luminta. Hmm. Paman Luminta, siapakah dia? Dia adalah guruku, salah seorang dari murid Eyang Wanayasa. Oh, <laughs> Ilmu itu yang akan kau andalkan. Ya, cincin metu dari gua larang. <laughs> Coba Kau tunjukkanlah ilmu itu padaku, bocah. Hmm. Kau lihatlah ini, jerangkong. bocah keras kepala. Benarkah kau tidak akan mempergunakan lagi jurus-jurus yang kuajarkan itu? Dan juga yang diajarkan oleh Mamang Kuraya kakekmu. Benar, dan untuk keselamatan dirimu, kau akan mengandalkan jurus-jurus tadi. Ya, benar Jerangkong. Apakah ada sesuatu yang aneh? Hmm, baiklah jika begitu. Kita akan buktikan apakah jurus-jurus itu akan ada harganya untuk kau banggakan. Apa maksudmu Jerangkong? Kau harus membuktikan semua kesombongan dan kekerasan kepalamu. Oi! Panggilkan Raden Karmapala. Baik, Yang Mulia. Eh, ingat, panggil aku kali ini dengan sebutan guru. Baik, Hmm, apa maksudmu memanggil anak itu? Kau akan kuberikan kesempatan untuk membuktikan ucapan-ucapanmu tadi. Akan kulihat apakah kau akan mempergunakan ilmu yang kuberikan atau tidak. Kau Setan, iblis, apakah kau tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengadu kami? Eh, kenapa? Apakah kali ini kau takut menghadapi Raden Karmapala? Aku sedikit pun tidak merasa gentar dengannya. Saat ini dan juga selamanya. Oh, besar sekali sesumbarmu bocah. Guru, apakah guru memanggilku? Bocah itu menantangmu Karmapala. Lawanlah dia. Uh, tapi, tapi guru. Eh, kenapa? Kau takut? Bocah itu sudah berjanji padaku untuk tidak akan lagi mempergunakan ilmu dariku dan dari kakeknya Mamang Kuraya. Dia hanya akan mempergunakan ilmu-ilmunya dari Kiluminta katanya. Oh, benarkah itu semua guru? Aku yang menjadi saksi pertempuranmu. Ayo, Lawanlah dia. Hmm, bocah sombong. Pangeran miskin. Kali ini, karena kesombonganmu, kau akan menerima pelajaran dariku. Ya, ya, ya, ya, Ayo bangun Purbaya, bangunlah Pangeran Sudra. Ya, ya. Hei, pangeran yang malang. Ini ku tambah lagi hadiah untukmu. Ya! Ya! Loh, Ceng Tati kok tidak pergi Arista? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera prokol sirup. Brokol sirup, obat flu khusus untuk anak, cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Raden Karma Pala yang merasa dendam dengan perlakuan dari Purbaya di dalam penjara bawah tanah kini membalas, melampiaskan semua dendamnya. Raden Purbaya yang berusaha melawan dengan kincir metu tingkatan dasarnya tidak berdaya. Dan pangeran yang keras kepala ini tidak juga mau mempergunakan jurus-jurus yang dipelajari jerangkong hidup yang dibencinya, dan juga Mamang Kuraya yang telah ia bunuh tanpa sengaja. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan dari pertarungan kedua anak harimau itu? Apakah Raden Purbaya akan mampu mengatasi karma pala tanpa mempergunakan ilmu lain? Dan bagaimana pula dengan nasib dari Anting Bulan? Untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga, Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Flu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.